ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله beliau telah membaca khutbatul hajah yang ma'rufah bagi kita. Beliau berkata, "Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala." Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya dan memohon pertolongannya dan memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan diri-diri kita dan juga kejelekan-kejelekan perbuatan-perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan padanya petunjuk, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada satupun yang akan dapat memberikan dia petunjuk. Kemudian dia beliau, beliau menyebutkan ayat dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman, berislam. Juga boleh menyebutkan ayat Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق إيش؟ خلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء kemudian dari satu jiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya naam pasangannya masing-masing yang dengan dua pasangan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan banyak keturunan baik laki-laki maupun perempuan. 6. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian memohon ia meminta dan dengan namanya Allah kalian pula menyambungkan silaturahim kalian. Inna Allah kana bikum rahima. Raqiba dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha naa memantau, Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Juga boleh menyebutkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan ucapkanlah dengan ucapan-ucapan yang sedih, ucapan-ucapan yang baik, yang benar. Nam, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Nam, Wa yaghfir lakum dzunubakum yang dengannya pula Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka sungguh orang tersebut benar-benar telah mendapatkan nam fauzan 'azima, keberuntungan yang sangat besar. Kemudian boleh berkata, "I'lamu, ketahuilah wahai sekalian saudara-saudaraku, nam fa inna khairal hadits kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik ucapan Naam adalah kitabullah, adalah Al-Quran. Kemudian, wa khairal hadi, hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk, adalah petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdathatuhah. Dan sejelek-jelek urusan eh, dalam agama ini adalah perkara yang dibuat-buat, perkara-perkara yang baru. Naam, wa kulla muhdathatin bid'ah dan segala perbuatan yang baru Dalam agama ini adalah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah dan segala bid'ah adalah sesat wa kullu dhalalatin finnar dan segala kesesatan adalah tempatnya di neraka. al-ikhwah na'ishu al-laila ma'a موعظة min kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na'idhu biha anfusana insyaallah Pada kesempatan malam ini kita mari kita hidup sejenak dalam nasihat-nasihat yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Semoga dengan nasihat ini kita akan dapat ya meraih manfaat yaitu dengan menasihati diri-diri kita insya Allah. إن المتأمل منا اليوم في أوساط الأمة الإسلامية يجد اقبالا كثيرا من المسلمين على هذه الدنيا Sesungguhnya barang siapa di antara kita yang memperhatikan dengan seksama kehidupan manusia di zaman ini dari kalangan kaum muslimin secara khusus maka kita akan dapati pada mereka naam kesungguhan mereka perhatian mereka yang begitu besar terhadap perkara dunia ini هذه الدنيا الغرارة المكارة والتي ما من آية في القرآن ذكرتها إلا على سبيل الذم ولا حديث في سنة النبي إلا على سبيل الذم Dunia ini, kata beliau yang penuh dengan tipu daya, di mana tidak satu pun Al-Quran Naam dari ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dunia ini kecuali ayat tersebut menunjukkan naam kepada kita betapa hinanya dan betapa rendahnya dunia tersebut. والله عز وجل قد حذرنا منها في القرآن فقال الله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita akan bahaya dunia tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, janganlah kalian terpedaya dengan kehidupan dunia ini." Naam, Dan janganlah kalian dan janganlah kalian terperdaya dengan kehidupan dunia ini nam dengan meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Yohanes, Wahai sekalian manusia, sesungguhnya naam janji Allah pasti benar. Ya dan janganlah kalian terpedaya dengan kehidupan dunia ini. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور طيب ترجعنا إن شاء الله فالله عز وجل يحذرنا من هذه الدنيا وقد سمعت بأن الله عز وجل يقول فلا تغرنكم دلت الآية على أن الدنيا غرارة تغر كثيرا من الناس إلا من شاء الله تغر الأغنياء والفقراء والضعفاء والرجال والنساء ولا حول ولا قوة إلا بالله Nam sungguh kehidupan dunia ini benar-benar telah menipu manusia, telah menipu kalangan kaum lelaki, demikian pula kaum wanita, demikian pula orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin, wala haula wala quwwata illa billah. والله عز وجل يقول في القرآن زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah." wal المقنطرة من الفضة من الذهب من الذهب والفضة wal نام sungguh للناس zuyina الشهوات نام hubbus syahawati enam pada manusia itu kecintaan terhadap syahwat berupa kecintaan terhadap terhadap wanita demikian pula kecintaan terhadap anak-anak kecintaan terhadap harta berupa na'mas dan perak والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة nah yaitu berupa harta yang banyak berupa naam berupa harta yang banyak baik itu emas atau perak nah والخيل المسومة والأنعام والحرث demikian pula wal khailil musawwama yaitu kuda-kuda yang ditambatkan naam demikian pula binatang-binatang ternak wal harth demikian pula kebun-kebun بعدما ذكر الله عز وجل هذه الامور النساء والاموال والاولاد والحرث قال ذلك متاع الحياه الدنيا Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa perhiasan dunia yang akan menipu manusia tersebut, baik berupa wanita, enam demikian pula anak-anak, enam demikian pula naam, emas dan perak, demikian pula kebun-kebun pertanian, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalika mata", bahwa itulah ya. Naam itu adalah perhiasan yang akan dapat menipu. فالنساء متاع والأولاد متاع والأموال متاع وهذا كله من متاع الدنيا Naam, kata beliau wanita Demikian pula anak-anak, demikian pula harta adalah merupakan naam perhiasan, kesenangan-kesenangan dunia. قال الله عز وجل والله عنده حسن المآب dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu indahu husnul ma'ab dan pada sisi Allah Subhanahu wa taala husnul ma'ab yakni balasan yang baik والله عز وجل في كتابه الكريم يقول اعلموا وهذا الخطاب لنا اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'lamu ketahuilah dan ini adalah khitab ya ucapan yang ditujukan kepada kita semuanya annamal hayatud dunya la'ibun wa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. اعلموا أيها الناس اعلموا أيها الأغنياء اعلموا أيها الفقراء اعلموا أيها الضعفاء اعلموا أيها الرجال اعلمنا أيتها النساء أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة Ketahuilah wahai sekalian Naam sekalian manusia Ketahuilah wahai sekalian lelaki Maupun wanita Orang kaya, orang miskin orang yang lemah, orang yang kuat, bahwasanya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan atau naam sesuatu yang akan melalaikan lahun demikian pula perhiasan-perhiasan belaka kesenangan-kesenangan semata فالدنيا له هذا يلهو بماله وهذا يلهو بإمارته وهذا يلهو بقوته وهذا يلهو بأولاده له وهي لعب أيضا هذا يلعب بالمال وهذا يلعب بالجاه إلى غير ذلك والعياذ بالله Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah semata-mata senda gurau dan permainan. Di antara mereka ada yang bermain naam dengan hartanya. Demikian pula ya naam ya anak-anaknya dan sebagainya dari perhiasan-perhiasan dunia ini. وزينة Dan juga dunia ini adalah zina perhiasan. وتكاثر في الأموال والأولاد Demikian pula dengan berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak-anak. فهي تكاثر يتكاثر الناس فيما بينهم هذا يتكاثر بماله أمام الناس وهذا يتكاثر بأولاده أنا عندي ملايين وأنا عندي أولاد وأنا عندي قوة فهذه هي حال الحياة الدنيا والعياذ بالله Dunia ini hanyalah tidak lain hanya sekedar tempat untuk berbangga-bangga, untuk memperbanyak harta. Nah, kita akan jumpai si fulan atau orang ini berbangga dengan banyaknya hartanya. Ya anaknya, naam, mengatakan, wah saya memiliki miliun, miliaran harta dan sebagainya. شبه الله عز وجل الدنيا بالمطر مع الأرض Allah Subhanahu wa taala telah memperumpamakan ya harta ini dengan hujan dan bumi. قال الله عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار نباته Naam, dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah ibaratnya seperti naam, hujan yang dengan hujan tersebut para petani ya ta'ajjub dengan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh disebabkan dengan hujan tersebut. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما Kemudian setelah itu tanaman-tanaman tadi menjadi layu. Naam, kemudian menguning. Kemudian setelah itu menjadi lapuk. ترى الأرض يابسة فإذا جاء الماء ونزل عليها اهتزت وأنبتت الكلأ والعشب Naam, engkau memperhatikan bumi ini kering. Kemudian jika telah turun hujan, maka engkau saksikan tanah tersebut menjadi subur yang dengannya keluarlah tumbuh-tumbuhan, pepohonan, rumput-rumputan yang hijau. أعجب الكفار الكفار هنا هم المزارعون Nah, yang dengan enam tanaman-tanaman yang subur tadi menyebabkan para enam para petani. Karena makna kufar dalam ayat ini maksudnya adalah para petani yang senang bercocok tanam. والمزارع يسمى كافرا من الناحية اللغوية لا من الناحية الاصطلاحية Dan para petani petani dinamakan kafir dari ditinjau dari sisi bahasa bukan dari sisi istilah. لماذا سمي كافرا قالوا لأنه يأخذ البذرة ويكفرها في الأرض أي يغطيها Naam, karena para petani tersebut naam dinamakan mereka kuf- kafir. Naam, petani dinamakan naam diistilahkan dengan kufar karena si petani tersebut mengambil benih kemudian dengannya dia tanam, eh, dia tutupi dengan tanah. والكفر في اللغة العربية من معانيه التغطية Sedangkan al-kufur, kekufuran, di antara makna kekufuran dalam bahasa Arab adalah menutupi. فهذه الدنيا هذا حالها كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور demikianlah dunia ini enam Perumpamannya adalah seperti naam bumi yang disiram dengan air hujan. Naam kemudian dengan air hujan tersebut tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, kemudian menjadi subur, kemudian setelah itu kembali naam naam dengan berlalunya waktu kembali menjadi layu, menguning, kemudian setelah itu menjadi lapuk dan tidak ada kehidupan dunia ini kecuali hanya naam ya yes, kehidupan yang menipu semata. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak adalah naam uh, naam pahala yang besar, demikian pula ampunan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. فتأمل أنت إلى الأرض نحن نشبهها تماما Maka perhatikanlah ya tanah tersebut, bumi tersebut. إذا نزل المطر اهتزت أنبتت تمر عليها أيام تصبح الأرض خضراء جميلة يستمتع الناس بالنظر إليها Jika hujan tersebut mengguyur bumi ini, kemudian bumi tersebut akan menjadi subur, kemudian dengannya keluarlah tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang menarik hati. Naam. فإذا مرت الأيام كبر الزرع وإذا كبر الزرع وصل إلى وقت الحصاد حصدوه فإذا حصدوه اصفرت الأرض Naam, jika telah berlalu waktu setelah tumbuhnya tadi, kemudian berbuah, kemudian dipanen, kemudian setelah itu, setelah dipanen, tumbuhan tersebut ia kembali menguning, naam kemudian menjadi seperti semula, yaitu menjadi tandus. وهذا يشبهنا نحن تلدك أمك وأنت صغير مقبول يستبشر بك والدك وتفرح بك أمك وما هي إلا أيام تكبر تكبر تكبر ثم تتزوج Dan demikian pula kita hidup di dunia ini. Ya kita dilahirkan oleh ibu kita. Kemudian dengan berlalunya waktu, umur kita semakin dewasa. Naam, kemudian setelah itu, naam, kita de- dewasa dan kita dicintai dan disayang oleh kedua orang tua kita. Kemudian setelah itu, naam, ya berkeluarga dan demikian seterusnya. أنت في هذا السن شاب مفتول العضلات قوي جميل تمر عليك أيام تنجب زوجتك الأولاد تمر عليك أيام يشيب رأسك وهكذا حتى تمر بمراحل كثيرة Maka demikianlah di masa muda kita tersebut badan kita masih kuat. Kemudian setelah itu setelah berkeluarga, istri kita melahirkan, demikian seterusnya hingga kita nanti naam hari demi hari sehingga kita tua dan beruban. يشيب رأسك تنتظر مرحلة أخرى يحدودب الظهر ينحني ثم يتجعد الوجه يصبح معطفا ثم تغرورق العينان ثم لا تستطيع ان تمشي على قدمين تحتاج الى عصا تتكئ عليها ثم ربما جلست على فراشك ولا تستطيع الحركه Kemudian setelah itu jika kita telah beruban jika kita telah beruban maka tentunya otot-otot kita akan kembali lemah Naam, punggung kita mungkin akan bungkuk, muka kita muka kita akan menjadi keriput dan demikian pula mata akan kembali cekung dan seterusnya hingga boleh jadi ada di antara kita di masa-masa seperti itu duduk atau berbaring di atas pemberingannya tidak berdaya dan tidak mampu untuk menggerakkan badannya ربما دخلت يوما على رجل شايب كبير في السن على فراشه Boleh jadi suatu hari engkau akan masuk menjumpai seseorang tua yang berbaring di atas tempat tidurnya. تراه يتمنى الموت لا يريد البقاء لا زوجته تريده ان يجلس ولا اولاده لانه يتبول الى الفراش ويتبرز اليه فاذا قيل لاولاده كيف والدكم يقولون نسال الله حسن الختام له نسال الله ان يعزه يعني ياخذه لا يريدونك ان تجلس في الحياه الدنيا هذا Naam, boleh jadi kata beliau tadi engkau masuk menjumpai seseorang yang sudah tua yang berbaring di atas tempat tidurnya di mana istrinya dan anaknya tidak mau lagi mendekat karena engkau telah naam ya buang air atau kencing di atas tempat tidur tersebut sehingga boleh jadi anaknya ditanya bagaimana keadaan dengan orang tuamu ya kemudian sang anak mengatakan ya semoga orang tua saya tersebut ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah فإياك أيها المسلم أن تغتر بهذه الحياة الفانية الغرارة المكارة Maka berhati-hatilah engkau wahai orang-orang yang beriman akan tertipu dengan kehidupan dunia yang menipu ini. Yang fania, kehidupan yang sementara, garrara, kehidupan yang menipu. كان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غاية التحذير من هذه الدنيا Adalah nabi kita, nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah memperingatkan dengan sangat keras akan bahaya tipuan dunia tersebut. دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه Umar radhiyallahu anhu pernah masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فدخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka beliau pun masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فاستقبله النبي في غرفته. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjemput Umar ibn al-Khattab di kamarnya. فأخذ عمر ينظر في بيت رسول الله فلم ير شيئا يلفت النظر Maka Umar radhiyallahu anhu pun meli- menoleh dan melihat memperhatikan isi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak melihat sesuatu yang menarik untuk dipandang untuk dilihat di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلم ير عمر إلا جلد شاة معلق Umar radhiyallahu anhu tidak melihat sesuatu pun dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sebuah kulit kambing yang tergantung di rumah atau di dinding rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. الفراش من النخيل ينام عليه عليه الصلاة والسلام Tikar beliau adalah terbuat dari daun kurma di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring dan tidur di atasnya. فلما رأى عمر ذلك ذرفت عيناه Ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu melihat keadaan tersebut, maka air mata na- Umar ibn al-Khattab me- bercucuran. فرآه رسول الله فقال له ما لك يا ابن الخطاب Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat Umar ibn al-Khattab bercucuran air matanya. Kemudian Nabi SAW berkata, ada apa gerangan engkau wahai Umar ibn al-Khattab? Qala ya Rasulullah, dhakartu Kisra wa Qaisar. Ayhum fi na'im wa anta kama tara. Aku mengingat kehidupan orang-orang Persia dan Romawi yang mereka hidup dalam kemewahannya sementara engkau hidup dalam keadaan seperti ini. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada Umar ibn al-Khattab, Wahai Umar, tidakkah engkau ridha mereka mendapatkan kehidupan dunia ini? Tidakkah engkau ridha mereka mendapatkan kemewahan dunia dan kita akan mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat? فوالله لو كانت الدنيا محبوبة لأحبها رسول الله Demi Allah, seandainya dunia ini adalah sesuatu yang dicintai, sesuatu yang menyenangkan, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyenangi dan mencintai kehidupan dunia tersebut. ولهذا تركها رسول الله صلى الله عليه وعلى Olehnya آله itu وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dan meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia tersebut. خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم ومعه ابو ذر الغفاري رضي الله عنه Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan beliau pada saat itu ditemani oleh sahabat beliau yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu. فمروا في شوارع المدينة Maka keduanya pun melewati jalan-jalan yang ada di Madinah. Fastaqbalu jabal Uhud. Maka mereka keduanya pun menghadap ke gunung Uhud. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Aba Dzar." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika menghadap ke gunung Uhud tersebut, maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Dzar." Qala Abu Dzar, "Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah." Maka Abu Dzar pun menjawab, Labbaika wa sa'adaika ya Rasulullah. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. قال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر لو أن لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن تمضي علي ثلاث ومنه دينار Naam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud tersebut, maka aku tidak senang. Tiga hari berlalu sementara masih ada di sisiku satu dinar. Illa dinar arsuduhu lidain. Kecuali satu dinar, yang dengan satu dinar itu aku akan bayarkan utangku. Ya Abu Wahai Abu Dhar. Innal aktsarina fid dunya. Sesungguhnya orang-orang yang banyak hartanya di dunia ini. Humul aqalluna yaumal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang paling sedikit mendapatkan kebaikan nanti pada hari kiamat. Illa man qala malihi hakadha wa hakadha wa hakadha. Kecuali orang-orang yang mengambil yaitu mempergunakan hartanya hakadha wa hakadha wa hakadha. Wa ashara an yaminihi wa shamalihi wa khalfihi beliau mengisyaratkan ke kanan dan ke kiri dan ke belakang dengan kedua tangannya وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتعاهد أصحابه بالنصيحة والوعظ لتحقير الدنيا dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyiapkan waktunya untuk memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada para sahabatnya tentang perkara-perkara dunia yang menipu ini. فلقد نزل النبي ذات يوم إلى السوق Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam per- datang ke pasar والناس على كنفتيه dan orang-orang berada di sekeliling beliau, أي على جنبيه eh di sekeliling beliau, di samping beliau. يمشون معه في السوق Mereka berjalan bersama dengan Rasulullah SAW di dalam pasar. وكان من هديه أنه يتفقد أصحابه Dan adalah di antara petunjuk-petunjuk beliau ويزورهم adalah beliau senantiasa memperhatikan dan menziarahi para sahabatnya. فنزل النبي إلى السوق ومشى الناس حوله Dan beliau masuk berjalan di ke dalam pasar dan orang-orang pun berjalan di belakang beliau. فوصل النبي فوق مكان وهذا المكان فيه القمامة والأشياء التي يرمي بها الناس Maka beliau pun tiba di satu tempat di ujung pasar tersebut di mana tempat tersebut kebiasaan manusia untuk membuang sampah. وفي ذلك المكان جدي أسك أي مقطوع الآذان Dan di tempat tersebut Nabi SAW mendapatkan seekor kambing, kambing kecil yang telinganya cacat. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Naam Nabi sallallahu mendapatkan tadi bangkai kambing yang cacat telinganya. Maka Nabi pun sallallahu wasallam bersabda, "Ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lah?" Siapa di antara kalian yang senang untuk memiliki namun untuk mendapatkan bangkai kambing yang cacat telinganya ini? أي من منكم يحب أن يكون هذا الجدي الميت مقطوع الآذان له Eh, siapa di antara kalian yang senang memiliki naam bangkai kambing yang cacat telinganya ini? قالوا يا رسول الله وما نفعل به والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك Naam wahai Rasulullah, apa yang kami akan perbuat dengan bangkai kambing ini yang lagi cacat telinganya. Nam wahai Rasulullah, seandainya kambing ini masih hidup, nam tentulah aib bagi kami untuk memilikinya. Apalagi kalau dia sudah dalam keadaan bangkai seperti itu. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi pun sallam bersabda, Wallahi lad dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Demi Allah sesungguhnya dunia lebih rendah di sisi Allah bagi kalian daripada bangkai kambing yang cacat ini. فاسمع يا مسلم ماذا يقول رسولك صلى الله عليه وآله وسلم Maka dengarlah wahai muslim apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. فهؤلاء الذين يقبلون على الدنيا إنما يقبلون على جيفة Mereka-mereka yang menghabis enam, yang menghabiskan waktunya, mereka-mereka yang menyebutkan menyebutkan dirinya dengan dunia tersebut, maka sungguh mereka telah menyebutkan dirinya dengan mengambil bangkai-bangkai kambing, bangkai-bangkai tersebut. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله بن عمر Suatu saat Ab- Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma وهو يعالج خصا له dan waktu itu Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma nam sedang memperbaiki salah satu bagian dari rumahnya وسمي خصا لأنه مبني من القصب وفيه فتحات من بداخله يرى إلى خارجه dan dinamakan khussan rumah tersebut karena naam rumah tersebut terbuat dari naam ya kayu dan di dalamnya ada naam sejenis lubang atau jendela yang terbuka فسأله النبي ماذا يفعل فقال أعالج خصا لي يا رسول الله Maka beliau menjawab, aku sedang memperbaiki, sedang merenovasi rumahku ini, wahai Rasulullah. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم إن الأمر أقرب من ذلك Naam, maka Nabi pun menjawab, sesungguhnya al-amr. إن الأمر أقرب من ذلك يعني الموت Sesungguhnya kematian ini lebih dekat daripada apa yang engkau lakukan, wahai Abdullah bin Amr. فترك معالجة خصه رضي الله عنه وأرضاه Maka beliau pun bersegera meninggalkan perbaikan tersebut. فتأمل هذا وفقك الله Maka perhatikanlah perkara ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda Lau kanatid dunya tusawi inda Allah janaha ba'udah Seandainya dunia ini menyamai sayap nyamuk Naam akan senilai sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma saqa kafiran minha syarbatama. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan Naam seteguh air pun kepada orang kafir. Faya Abdullah. Wahai hamba-hamba Allah. Ad-dunya ahqar indallahi min janahil ba'udah. Dunia itu lebih hina daripada sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falimadha yatakalabu an-nasu 'ala al-haqir? Kenapa orang-orang berlomba-lomba? Naam saling berlomba terhadap perkara-perkara yang hina dan rendah. Mengapa manusia saling bertikai dan membunuh, saling berperang, Wallahi, memperebutkan perkara-perkara yang rendah? Wallahi ma hadha illa sababul ghaflah. Demi Allah tidak ada penyebabnya kecuali karena kelalaian-kelalaian semata. Dan kelemahan kecintaan kita terhadap negeri akhirat dalam hati-hati kita dan besarnya perkara dunia di dalam hati-hati kita maka berhati-hatilah wahai sekalian kaum muslimin dan berhati-hatilah engkau jangan sampai kau termasuk orang-orang yang binasa dalam kehidupan dunia ini karena sesungguhnya engkau tidak berhak untuk mendapatkan tidak berhak untuk mendapatkan kehidupan dunia setiap apa yang engkau lakukan padanya. Asbahat dunia inda ba'dhin nasi akbar Nam jadilah kehidupan dunia ini adalah merupakan cita-cita utama. Naam, himma mereka yang tertinggi pada diri-diri sebagian manusia. Fayanamu wa huwa yufakkiru fid dunya. Dia berbaring dalam keadaan memikirkan dunianya. Wa yastayqidhu wa huwa yufakkiru fid dunya dia terbangun dalam keadaan memikirkan kehidupan enam urusan dunianya. min ajli dunya. Bahkan dia marah karena kehidupan perkara dunianya. min ajli dunya. Dia pun cinta karena hanya sekedar perkara dunia. min ajli dunya. Bahkan dia berperang, membunuh gara-gara perkara dunia semata. Fala ilaha illallah ma akthara ghaflatin nas. Fala ilaha illallah illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Betapa banyaknya kelalaian-kelalaian manusia. Qala Allah Azza wa Jalla li rasulih. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rasulnya, "Wadduha wal laili idza saja." Demi waktu duha jika malam telah datang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. ma mawadda'aka rabbuka wa ma qala Hmm? طيب لا معناه يا اخوان ما والضحى والليل إذا سجى ترجم ترجم ما ودعك ربك وما قلى يا اخي وللآخرة خير لك من الأولى Naam, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama itu kehidupan dunia ini. فالآخرة يا محمد هي خير لك من الأولى Naam, maka akhirat wahai Muhammad itu adalah lebih baik daripada kehidupan yang pertama yaitu dunia ini. فأقبل النبي على الآخرة Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam naam lebih memperhatikan dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia ini. ورمى بهذه الدنيا صلى dan الله dia عليه pun وسلم melemparkan ya kehidupan dunia ini di belakangnya. Saraja yauman min baitih. Suatu hari beliau keluar dari rumahnya. Wa wasala fi tariq. Kemudian beliau sampai di satu jalan. Fara'a Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Maka beliau pun melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa hadha fil lail. Dan ini kejadiannya di waktu malam. فقال عليه الصلاة والسلام ما الذي akhrajakuma?" Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya, "Apa gerangan yang menyebabkan kalian berdua keluar pada malam ini?" Qalu akhrajana al-ju' ya Rasulullah. Yang menyebabkan kami keluar pada malam ini adalah rasa lapar kami wahai Rasulullah. Ta'ammal ya muslim. Perhatikanlah wahai muslim. Akhrajahumul ju'. Nah mereka keluar dikarenakan karena rasa, lapar yang mereka rasakan. Taraku buyutahum lillah. Mereka pun meninggalkan rumah-rumah mereka karena Allah. Wa taraku amwalahum lillah. Dan mereka meninggalkan harta-harta mereka karena Allah. Wa taraku yamlikuna min ajlillah. Dan mereka meninggalkan apa-apa yang mereka miliki semuanya karena Allah. Wa hajaru ila al-Madinah. Dan mereka berhijrah ke Madinah. Fashtadda alaihimul hal Maka mereka pun tertimpa nam nam nah mereka tertimpa suatu penderitaan yang sangat فخرجوا في الليل من شدة الجوع Maka mereka pun keluar di waktu malam karena saking laparnya mereka. والرسول خرج في الليل Demikian pula Rasulullah SAW keluar pada malam tersebut. فرآهم رسول الله Maka Nabi melihat mereka berdua. Qala lahuma, "Mallazi akhrajakuma?" Maka Nabi berkata, "Apa yang gerangan yang menyebabkan kalian keluar?" Qalu ya Rasulullah, akhrajana al-ju'. Kami keluar karena disebabkan karena rasa lapar. Ma indahum ta'am wala indahum akal. Nah, mereka tidak memiliki makanan. Sadatud dunya. Mereka adalah para pemimpin-pemimpin dunia di zaman itu. Wa a'immatul huda. Mereka adalah para imam-imam yang memberikan petunjuk. Radhiyallahu anhum wa Radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Faqalu wa anta ya Rasulullah. Maka para sahabat pun berkata, dan juga engkau ya Rasulullah. Man ladzi akhrajak? Gerangan apa yang menyebabkan engkau keluar dari rumahmu? Qala wa ana walladzi nafsi yadihi lalladzi akhrajakuma akhrajani. Naam, aku keluar demi jiwaku yang ada di tangan Allah. Aku keluar juga yang menyebabkan kalian keluar أخرجه الجوع عليه الصلاة والسلام Yang menyebabkan Nabi SAW keluar meninggalkan rumahnya karena rasa laparnya. لا يجد في بيته طعام Beliau tidak mendapatkan di rumahnya makanan. ولا يجد في بيته كسرة خبز Ti- Beliau tidak mendapatkan sepotong roti pun di rumahnya. فأخرجه الجوع Mak- صلى الله عليه Maka Nabi وسلم SAW pun keluar disebabkan karena rasa laparnya. فتأمل هذا أيها المسلم Maka perhatikanlah wahai muslim. أنت في نعمة Engkau dalam keadaan penuh kenikmatan. Anta fi raha. Engkau dalam keadaan beristirahat, senang. Ahmadillah ala ma anta fi. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang engkau alami saat ini. Wala taltafit ila hadhihi al Dan janganlah engkau berpaling kepada kehidupan dunia ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam lahumā wa akhadhahumā ma'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada keduanya dan Nabi sallallahu menggandeng kedua sahabatnya tersebut. Fawasal nabiyyu ila baiti ahadil ansar. Maka mereka pun tak sampai kepada rumah salah seorang dari kaum ansar. Fatarakal bab. Dan beliau mengetuk pintu. Faqala nabiyyu qalat man? Qala aina zawjuki? Maka Nabi pun berkata kepada tuan rumah, di mana suamimu? Qala dhahaba yasta'dhibu lana al-ma. Maka beliau maka wanita itu si tuan rumah berkata, Nah suamiku sedang pergi untuk mencari air minum untuk kami. Ay dhahaba ya, ya, ya'ti lana bil ma'il Naam, bahwasanya suamiku pergi mencari air, air naam air tawar. Faja'a ar-rajul al-ansari wa ra'a Rasulullah wa Aba Bakr wa Umar 'ala babih fafariha farahan shadida. Maka si Ansar pun, naam si tuan rumah pun datang dan beliau sangat gembira melihat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan kedatangan Abu Bakar dan Umar. ودخل الرجل إلى بيته وذبح لهم شاه وقدمها لهم فأكلوا وشبعوا Maka orang tuan rumah tersebut pun dari kaum Ansar masuk ke rumahnya. Kemudian setelah itu beliau menyembelih seekor kambing. Kemudian beliau menjamu Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya. ولما انتهى أولئك من الأكل قال لهم رسول الله Setelah mereka selesai makan, maka Nabi pun berkata kepada mereka, أخرجكما من بيوتكما الجوع Kalian keluar dari rumah kalian karena lapar. فلم ترجعا إلا وقد شبعتما Dan kalian tidaklah kembali kecuali dalam keadaan sudah kenyang. والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة Demi jiwaku yang ada di tangannya, pastilah kalian akan ditanyai tentang kenikmatan ini di hari kelak nanti, di hari kiamat nanti. فكم نعيم أيها الإخوة نتقلب فيه كم نعيم نتقلب فيه Betapa banyak kenikmatan yang kita rasakan saat ini. وكم نعيم نتلذذ به Dan betapa banyak kenikmatan yang dengannya kita berlezat-lezat dengan nikmat tersebut. وسيسألنا الله عن ذلك يوم القيامة Dan pastilah Allah akan mempertanya- mempertanyakan kepada kita tentang nikmat-nikmat tersebut. فماذا سنقول لله يوم لقاه Apa gerangan jawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari pertemuan nanti? قال بعض السلف Sebagian salaf berkata في قول الله عز وجل dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ثم لتسألن يومئذ عن النعيم "Tsumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im." Kemudian pasti engkau akan ditanyai tentang kenikmatan yang dulu engkau rasakan. إن الله يسأل العبد يوم القيامة Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. عن شربة الماء الباردة Naam tentang ber, na, pastilah Allah akan mempertanyakan tentang nikmat berupa seteguk air dingin في يوم الحر الشديد di hari yang sangat panas. فانتبه يا مسلم Maka berhati-hatilah wahai muslim. انتبه يا عبد الله Wa- Berhati-hatilah wahai hamba-hamba Allah sekalian. انتبه يا طالب العلم Berhati-hatilah wahai sekalian para penuntut ilmu. اتق الله في نفسك Bertakwalah kalian kepada Allah. اتق الله في عمرك Bertakwalah kalian kepada Allah tentang umur kalian. Ittaqillaha fi hayatik. Bertakwalah kalian kepada Allah tentang hidup kalian. La taghtarra bihadhihi hayat. Janganlah engkau sekali-sekali tertipu dengan kehidupan dunia ini. Fa inna unasan ightarru biha fanadimu. Sesungguhnya sebagian orang telah terpedaya dengan kehidupan dunia ini maka mereka pun menyesal. Qala Allah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut." Hatta idza jaa ahadahumul maut. Hingga kematian datang menjemput kepada salah satu dari mereka. Qala rabbirji'un. Maka dia pun berkata, "Rabbirji'un." Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia ini. Limadza yarji'? Dan kenapa dia meminta kembali? Hal yarji' lizawaj? Apakah dia ingin kembali untuk menikah? Hal yarji'u li jam'il mal? Apakah dia keinginannya untuk kembali ke dunia itu mengumpulkan harta? Hal yarji'u li yakuna ra'isan? Apakah dia kembali ke dunia ini agar menjadi seorang pemimpin, presiden? La wallah. Demi Allah tidak sekali-sekali tidak. liya'mala salihah. Akan tetapi dia meminta karena ingin dia kembali untuk beramal saleh. Ya Rabbi dhayya'tu salah. Dia berkata menyesal, wahai Rabbku, aku telah menyanyiakan solat. Ya Rabbi khalaftu nabiyak. Dia berkata menyesal, ya Rabbku, aku telah menyelisihi nabimu. Ya Rabbi sami'tu al-aghani wa taraktu al-Qur'an. Dia berkata menyesal, aku dahulu di dunia senang mendengarkan musik dan meninggalkan bacaan Al-Qur'an. Ruddani ila dunya. Kembalikan aku kehidupan dunia ini. Limadha? Kenapa? La'alli a'malu salihan fima Allah Subhanahu wa taala berfirman la'alli a'malu salihan fima tarak agar supaya aku bisa kembali beramal saleh apa yang dahulu aku ketinggalan aku yang dahulu aku tidak lakukan Fayaqulu Allah lahu kalla maka Allah berkata kepadanya kalla sekali-sekali tidak Innaha kalimatun huwa qailuha Innaha kalimatun huwa qailuha sekali-sekali tidak itu adalah kalimat yang dia ucapkan. Dan di belakangnya ada hari. Naam ada kehidupan barzah hingga dia nanti dibangkitkan. Ja'a rajulun ila nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhaifun yahillu 'ala rasul. Seorang tamu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala an-nabiy ala Aisyah allahu an yajida Maka Nabi pun sallallahu masuk menjumpai Aisyah dengan harapan dia akan mendapatkan menjumpai satu makanan. فلم يجد عندها طعام. Maka Nabi tidak menjumpai satu makanan pun. وما وجد عندها إلا الماء. dan Nabi SAW tidak mendapatkan pada Aisyah kecuali hanya sekedar air biasa. Kharaja Nabi ila Hafsah, ya Hafsah, indaki ta'am, qalat الماء. Maka Nabi pun keluar dan menuju menjumpai Habsah. Wahai Habsah, apakah engkau memiliki makanan? Maka Habsah Rayona menjawab, kami tidak memiliki kecuali hanya sekedar air minum. Fi buyutin Nabi at-tis'ah la yujad fi baitih illa al-ma. Di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah sembilan rumah tidak dijumpai padanya satupun rumah kecuali hanya sekedar air. Al-dhaifu yantadhiru at-ta'am. Tamu menunggu makanan. إنه ضيف رسول الله. Itu adalah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إنه ضيف أفضل الخلق. Itu adalah tamu sebaik-baik makhluk. وفجأة يخرج الرسول ويقول: من يستضيف ضيف رسول الله؟ Maka dengan tiba-tiba Nabi SAW keluar sambil berkata kepada para sahabatnya, Siapa di antara kalian yang sudi menjamu tamunya Rasulullah لا sallallahu alaihi يوجد في wasallam? بيته طعام عليه الصلاة والسلام Beliau tidak menjumpai di rumahnya satu makanan sedikit makanan pun. فقام أحد الأنصار وقال أنا يا رسول الله Maka berdirilah salah seorang ansar sambil berkata, Aku wahai Rasulullah. لا يبالي في الدنيا وما التفت النبي إلى الدنيا ولا بالى بها Nabi SAW tidak peduli dengan kehidupan dunia ini. Dan beliau tidak melirik kepada kehidupan dunia ini sedikit pun. أخذ الأنصاري الضيف وذهب إلى البيت طرق الباب على زوجته Maka si Ansar tadi yang mengaku siap menjamu tamunya Rasulullah membawa tamunya tersebut ke rumahnya. Kemudian dia mengetuk pintu rumahnya. فتحت زوجته الباب دخل عليها Maka istrinya pun membuka pintu rumah, kemudian beliau masuk. قال يا امرأة لقد استضفت ضيف رسول الله Maka si laki-laki pun berkata, sungguh aku telah naam mengambil dan mengatakan aku akan siap menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهل عندك طعام Apakah anti memiliki mak sedikit makanan? قالت معنا طعام الغلمان Maka si wanita pun berkata, yang ada pada kami hanyalah makanan anak-anak. لا يوجد طعام عندهم Nah, tidak ada makanan di sisi ber- mau- nah, mereka kecuali hanya adalah makanan yang akan disiapkan untuk anak-anak mereka. قال يا امرأة نوم الأولاد Maka si sang suami pun berkata, Naam, tidurkanlah anak-anak. وقدم العشاء لضيف رسول الله صلى الله عليه وآله Dan وسلم siapkanlah tamu untuk naam dan siapkanlah jamuan untuk tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. المرأة طيبة Si wanita ini adalah wanita yang baik. والمرأة صالحة Wanita ini adalah wanita yang salihah تربت على يد محمد عليه الصلاة yang والسلام mendapatkan terbiah pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أما نساؤنا في هذا العصر ربما تركت بيتها وذهبت إلى أبيها Adapun wanita-wanita kita pada saat ini, nah boleh jadi mereka minggat lari dari rumah kemudian lari menuju ke orang tuanya. قامت المرأة إلى أولادها Maka sang wanita pun segera bangkit dan menuju kepada Wa- anak-anaknya. ونومتهم Dan si wanita tersebut pun menidurkan anaknya. ثم قدمت العشاء لضيف النبي Kemudian صلى sang الله wanita عليه tersebut وسلم pun menyiapkan jamuan untuk tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا قبل نزول الحجاب Dan ini sebelum turunnya hijab, perintah untuk berhijab. وإلا فلا يجوز لها أن تظهر أمامه Wa illa secara hukum tidak boleh nampak sang wanita tersebut di depan tamu. Qaddamul asya wa hum thalatha. Sang wanita Naam menyiapkan hidangan untuk tamu dan mereka jumlahnya adalah tiga orang. Lakin al-asha al-an la yakfi illa liwahid. Tetapi naam makanan tersebut, hidangan tersebut, sementara mereka berjumlah tiga orang, makanan tersebut, hidangan tersebut hanya cukup untuk satu orang saja. Walau akala thalatha, lama syabi'a wahidun minhum. Seandainya tiga orang tersebut makan, niscaya naam mereka tidak akan kenyang dari salah satu dari tiga orang tadi, yaitu tuan rumah dan sang tamu. Walau taraka sahibul baitil akla wa taraka dhaif ya'kulu wahdah, laysa minal karam. Seandainya sang tuan rumah tidak ikut makan, dan membiarkan tamunya makan sendiri, dan ini bukan termasuk ke- suatu kema- kebaikan, kemuliaan. فقال الرجل لزوجته يا امرأة أوهمي ضيفنا أنك تصلح السراج فأطفئيه Naam. Maka sang lelaki pun berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, naam pura-puralah engkau memperbaiki lampu atau pelita, naam sehingga tamu kita dapat makan dalam keadaan gelap." فقامت المرأة إلى السراج تعالجه ثم أطفأت السراج Kemudian sang wanita pun bangkit menuju ke lampu tersebut dan dia seolah-olah sedang memperbaikinya. Naam, kemudian dia padamkan. خيم الظلام Naam, naam, ad, جاء الظلام Toib datanglah waktu gelap. فكان الرجل صاحب البيت وزوجته يرفعان اللقمة ويضعانها Maka adalah sang lelaki, sang tuan rumah, si si suami istri tersebut mengangkat ya naam makanan kemudian dia letakkan kembali dalam keadaan yang gelap sehingga seolah-olah mereka ikut makan. يوهمان الضيف أنهما يأكلان Naam keduanya seolah-olah bahwasanya mereka berdua ia ikut makan bersama sang tamu. Wa ma akala syai'an. Padahal keduanya tidaklah memakan sedikit pun dari makanan itu. Wa akala dhaif ta'am. Dan sang tamu pun memakan seluruh makanan tersebut. Limadha fa'alu hadha? Mengapa mereka melakukan ya perbuatan seperti ini? Fa'ala min ajli Allah. Mereka lakukan semuanya karena Allah semata. إنما نطعمكم لوجه الله Naam Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sungguhnya kami memberikan makan karena Allah, mengharap wajah Allah. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Kami tidak menginginkan dari kalian balasan atau tanda terima kasih. نام الرجل وزوجته وهما من شدة الجوع في ألم Maka sang suami dan istri pun tertidur dalam keadaan sangat lapar. أذن المؤذن لصلاة الفجر Maka dikumandangkanlah adzan subuh. وخرج هذا الأنصاري يصلي مع رسول الله Maka sang Ansari pun, orang-orang orang Ansar ini pun keluar untuk salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولما انتهى النبي من الصلاة Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai melaksanakan salat, استدعاه maka Nabi pun meminta agar segera orang Ansar itu didatangkan. لا dipanggil. إله إلا الله La ilaha illallah. لماذا استدعاه Mengapa Nabi SAW meminta agar sang Ansar segera menghadap? لأن الله قد أنزل جبريل من سبع سماوات يخبر النبي بشأن هذا الرجل Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Jibril mengutus Jibril dari atas tujuh langit, tujuh lapis langit untuk memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka lakukan. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun berkata kepada sang Ansari tersebut, "Laqad dhahikallahu min sani'ikum al-barihah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah tertawa Nam terhadap apa yang kalian lakukan semalam. وفي رواية لقد عجب الله من صنيعكم البارحة Dalam sebagian riwayat, sungguh Allah SWT telah ta'ajub. Terkesima atas perbuatan kalian semalam. فلا تلتفت أيها المسلم لهذه الدنيا ولا تبالي بها Maka janganlah engkau sekali-sekali melirik. Dan janganlah engkau peduli terhadap kehidupan dunia ini. واعلم أن ما قسمه الله لك ستأخذه Dan ketahuilah bahwa apa yang akan menjadi bagianmu. Apa yang akan diberikan oleh Allah pasti akan engkau dapatkan. وما لم يقسمه لك فلن تصل إليه Dan apa yang bukan bagianmu pasti tidak akan sampai kepadamu. فعش في هذه الدنيا هادئ البال Maka hendaknya engkau hidup di dunia ini dalam keadaan tenang. ولا تقتلك هذه الدنيا بزخرفتها وزينتها Dan janganlah engkau terbunuh dengan naam terpedaya dengan kehidupan dunia ini. هي أيام نعيش على ظهرها ثم نمشي منها إلى الله kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah sekedar ya beberapa saat saja kemudian kita datang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala faj'atan yahjumu 'alaika al-maut Nam, boleh jadi secara tiba-tiba kematian maut segera datang kepadamu menjemputmu. Wa yud'al mughassil. Kemudian sang naam orang-orang yang akan siap memandikan engkau. Wa yujarriduka min Kemudian pakaianmu dilepas. أنت رئيس أو فقير أو زعيم لا بد من هذا Sama saja engkau seorang pemimpin presiden. Naam orang kaya. Naam atau selain daripada itu pasti engkau akan melalui. ثم kematian يضعك tersebut. أمامه ثم يضعك أمامه Kemudian engkau akan diletakkan di depannya. ويصب عليك الماء Kemudian engkau akan disiram dengan air. ويغسلك Kemudian dia akan memandikan engkau. Kemudian engkau akan diletakkan di atas ia selembar secari kain putih. Kemudian orang yang tadi bertugas untuk melaksanakan naam, ya naam tugas tadi, naam memandikan jenazah, mengkapani jenazah, akan berkata dan memanggil orang-orang, angkatlah dan bawalah jenazah ini. Aina maluk? Mana hartamu? Aina auladuk? Mana anak-anakmu? Aina baituk? Mana rumahmu? Aina jahuk? Nam aina mana pangkatmu? Kullahu tarakta. Engkau semuanya tinggalkan. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh engkau datang lahir di dunia ini dalam keadaan sendiri sebagaimana kami dahulu menciptakan engkau di awal kali. Thumma yudkhiluka qabr thalathata adru' fi dhira'. Kemudian engkau akan dimasukkan ke dalam kuburan yang hanya ya kira-kira luasnya hanya setiga hasta. Firashuka fihi at-turab. Naam bantalmu atau naam lam toy pemberinganmu adalah tanah. Wa ala yaminika turab. Kanan dan kirimu adalah tanah. Wa ala shimalika turab. Naam, kiri dan kanan adalah tanah. فانتبه لنفسك أيها المسلم Maka berhati-hatilah engkau wahai muslim. يا طلبة العلم Berhati-hatilah kalian wahai para penuntut ilmu. لا تفتتنوا بهذه الحياة Janganlah kalian terfitnah, tertipu dengan kehidupan dunia ini. جدوا واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله Bersungguh-sungguhlah kalian pada hal pada perkara-perkara yang akan mendekatkan kalian kepada Allah. فالدنيا فانية Dunia ini hanyalah sementara saja. والدنيا زائلة Dunia ini pasti akan hilang sirna. اذهبوا إلى القبور Kalian pasti akan mendatangi kuburan. Abaukum hunak. Bapak-bapak kalian, kakek kalian di kuburan tersebut. Wa ajdadukum hunak. Kakek kalian, buyut kalian di sana. Wa asdiqaukum hunak. Sahabat-sahabat kalian di kuburan tersebut. Is'aluhum kaifa halukum. Naam, tanyalah mereka bagaimana kabar kalian. La ya'lamu bihalihim illa Allah. Tidak ada satupun yang mengetahui keadaan mereka kecuali hanya Allah. Fa'mal ma danta fi fursah. Maka beramallah kalian selama masih ada kesempatan. صلي Salatlah, طبق السنة laksanakan sunnah, اقرأ القرآن baca Al-Quran, اترك المعاصي tinggalkan maksiat, اترك الأغاني tinggalkan mendengarkan nyanyian-nyanyian, اترك مشاهدة الأفلام tinggalkan kalian dari menonton film, اترك الضياع nam tinggalkan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, اترك الانحراف tinggalkanlah perbuatan inhiraf, وكذلك penyimpangan. المرأة المسلمة Demikian pula wanita muslimah. Tinggalkan kalian tabarruj berhias. Nam tinggalkan kalian tabarruj. Tabarruj berhuat memperlihatkan hiasan-hiasan di luar. Nam tinggalkan perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Fa inna yawmal qiyamati sab. Karena sesungguhnya nanti pada kiamat adalah suatu kehidupan yang susah. Wal Sementara kematian akan senantiasa akan datang kepada Allah, kita Allah nas. Maka demi Allah wahai sekalian manusia. Kita saling menasihati terhadap hal-hal azza wa jalla an lana wa iyyakum bil husna Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dengan husnul khatimah wa an yujannibana wa fitana ma dhahara minha wa ma batan dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam bentuk fitnah baik yang nampak atau yang tersembunyi wa dunya hammina Semoga Allah tidak menjadikan perkara dunia sebesar-besar cita-cita kita dan tidak menjadikan perkara dunia sebesar-besar naam ilmu kita pengetahuan kita. Wajazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Dan semoga Allah membalas kebaikan kalian dan semoga Allah na'am berbuat baik kepada kalian. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik.